بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية فمنها خفة حمل العبد على ظهره وثقاله إذا قام من قبره فإنه بحسب خفة وزره وثقاله إن خف خف وإن ثقل ثقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا Ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia itu di negeri akhirat dan di alam barzakh adalah merupakan keadaan yang sama bagaimana dahulu dari dunia. Apabila di dunia ini dia berbuat ketaatan maka di sana akan dia memperoleh ganjaran berkata Ibnu Qayyim rahimahullah faminha dan di antaranya khiffatu hamlil abdi ala dhahrihi wa thiqalihi idza qama min qabri ringan atau beratnya beban seseorang tatkala dia bangkit dari kuburnya fa innahu bihasabi khiffati wizrihi wa thiqalihi akan sangat erat berkaitan dengan ringan atau beratnya dosa-dosanya. In khaffa khaffa. Sekiranya dosanya itu ringan, maka ringan pula dia akan bangun dan bangkit di hari kiamat di padang mahsyar. Wa in thaqula wa in thaqula thaqul. Jika dia berat dosa-dosanya di dunia ini, maka berat pula dia kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Balasan yang setimpal. Ya. Bagaimana kondisi orang dibangkitkan di hari kiamat, begitulah kondisinya di dunia. Nah. ومنها استظلاله بظل بظل العرش بظله بظل العرش أو ضحاؤه للحر والشمس إن كان له من الأعمال الصالحات الخالصة والإيمان ما يذله في هذه الدار ما يذله ما يذله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلم استظل هناك في ذل أعماله تحت عرش الرحمن وإن كان ضاحيا هنا للمناهي والمخالفات والمخالفات والمخالفات والبدع wal fujuri dhaha hunaka lil harri syadidi. Ya, demikian juga diantaranya seseorang hamba akan menikmati naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atau sebaliknya akan dipanggang dengan panasnya matahari yang membakarnya di hari kiamat semuanya terpulang dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan di dunia dahulu atau amalan-amalan buruk apabila dahulu di dunia dia menyiapkan amalan-amalan yang saleh yang ikhlas dia menyiapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu akan membuat dia kelak dapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, "In kana lahu min al-a'mali salihati al-khalisati wal imani ma yudhillu fi hadhihi ad-dar min harri syirki wal ma'asi." Sekiranya dahulu di dunia dia memiliki bekal amal saleh, iman yang dapat menaungi dia daripada di negeri dunia daripada min harri syirki wal ma'asi daripada panasnya kesyirikan, panasnya kemaksiatan, wal zulmi panasnya kezaliman, istadhalla hunaka fi dhilli a'malihi. Maka di sana kelak di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan di bawah di bawah naungan amalannya sendiri. Tahta arsyur rahman di bawah aras Allah Jalla wa ala, Tuhan yang Maha Pengurah. Dan Nabi kita yang mulia menyebutkan ada tujuh macam manusia di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya naungan arasy Allah Subhanahu wa taala ketika tak ada naungan apapun kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Ya. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, ini yang pertama. Ya, keadilan dia di dunia ini membuat dia dinaungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala rajulun nasha'a fi ibadatillah seorang laki-laki yang dia tumbuh ya sejak kecil hingga besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mereka memberikan kecintaan karena Allah, berpisah dan bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu min khasyatillah seseorang yang dalam kesendirian ingat Allah Subhanahu wa taala maka berlinangan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya berikutnya rajulun da'athu ra'atun dzatu mansabin wa jamalin seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik jelita yang banyak hartanya dan jabatannya untuk berzina maka dia berkata faqala ya inni akhafullah saya takut kepada Allah jalla wa ala yang keenam ya rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid seseorang laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya ya betah di masjid selalu tergantung hatinya di masjid yang terakhir rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluh seseorang laki-laki yang dia ber, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang telah disedekahkan tangan kanannya inilah amalan-amalan yang menaungi orang kelak di hari kiamat dengan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala ya jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "In kana lahu min minal a'mali shalihatil khalisah." Kalau dahulu dia punya amalan-amalan yang salih yang ikhlas wal iman, punya iman, ma yudhilluhum fi hadhid dari min harri syirki wal ma'asi wal dhulmi yang mampu melindungi dia daripada panasnya kesyirikan, kemaksiatan, kezaliman. Kan dosa-dosa itu semuanya panas. Syaitan itu juga panas terbuat daripada api. Efek maksiat adalah panas. Apabila dia dapat menaungi dirinya daripada panasnya kemaksiatan, kesyirikan, kezaliman, istadhalla hunaka. Maka nanti di hari kiamat dia juga dapat menaungi dirinya. Ya, daripada panasnya matahari. Fi dhilli a'malihi tahta 'arsyir rahman, dia akan dapat naungi di bawah ya arasy Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalannya. Wa in kana dhahyan huna lil manahi kalaulah dia dahulu di dunia senantiasa mengerjakan larangan-larangan Allah wal mukhalafat, senantiasa menentang Allah wal bid'ah, senantiasa berbuat bid'ah, wal fujur, senantiasa berbuat ya kejahatan. Dhaha hunaka lil harris syadid, maka dia di sana akan ya terbakar pula dengan panasnya neraka yang begitu bergejolak dan dahsyat sebagai balasan yang setimpal. نعم أحسن الله إليكم ومنها طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه وتهوينه إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارا لله وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته خف عليه الوقوف ذلك اليوم وسهل عليه وإن, وإن آثار الرحمة وإن, وإن, وإن آثر راحة هنا والدعة والبطالة ونعمة طال عليه الوقوف هناك ذلك اليوم واستدت مشقته عليه Di antaranya kata Ibn Qayyim rahimahullah Tul wuqufihi fil mawqif wa masyaqqatuhu alaihi wa tahwinuhu Ya, bagaimana kelak seseorang itu di padang mahsyar dihentikan Allah diberdirikan. Ya, bagaimana lama dan panjangnya berdirinya kelak di padang mahsyar dan segala macam kesulitan-kesulitan yang dapatkan di sana ya atau diringankan dia kelak di padang mahsyar berdirinya diringankan kata beliau in ta'ala wuqufuhu fi salati akan senantiasa berkesuaian dengan apa yang dia perbuat di dunia dahulu apabila di dunia dia mampu mengerjakan sholat berdiri yang panjang ke dalam sholatnya lailan wa naharan lillah sholat-sholat sunnahnya dipanjangkan baik siang hari, baik malam hari berdirinya adalah berdiri yang lama bacanya bacaan yang panjang wa tahammala li ajlihil masyaq dan dia rela ya menanggung segala macam kesulitan untuk tetap dapat berdiri melaksanakan sholat malam sholat malam yang panjang ya sholat di siang hari dia akan berusaha untuk menanggung segala macam bentuk kesulitan, bertahan. Fi mardatihi wa ta'ati, semua dalam rangka mencari ridha Allah dan ketaatan kepadanya, khaffa 'alaihi al-wuqufu dzalikal yawm wa sahula 'alaihi. Maka akan begitu ringan baginya kala ketika dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar. Wukufnya dia, berdirinya dia di padang mahsyar, berdiri yang tak lama, berdiri yang ringan. Ya, Wain in athara rahata huna apabila sebaliknya di dunia dia lebih mengedepankan berleha-leha wadda'ata wal batalata atau wal bitalata lebih mengutamakan bermalas-malasan tak bangun malam, tak solat malam, tak berdiri malam ya wan ni'mata dia bersenang-senang di dunia malas beramal saleh tala alaihi al-wuqufu hunak maka akan menjadi panjanglah wukufnya berdirinya kelak di padang mahsyar. Dzalikal yaum washtaddat masyaqqatu alaihi alangkah beratnya ketika dia kelak diberdirikan di padang mahsyar di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya setimpal. Ya. Yang salatnya khusyuk, berdirinya panjang, berdirinya lama, baik di malam hari, baik di siang hari, maka dan dia akan mampu menahan segala macam kesulitan bangun malam, melaksanakan qiyamul lail dalam keadaan dingin yang bersangatan atau panas yang bersangatan tetap istiqamah menjalankan salat malam dalam keadaan letih, dalam keadaan semangat tetap berusaha mengerjakan salat malam maka buahnya di hari kiamat akan mudahlah, ringanlah kelak wukufnya berdirinya di padang mahsyar. Naam. Wa qad asyara Allah Ta'ala ila dhalika fi qawlihi إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تعطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واسيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا ليلا طويلا إن هؤلاء يحبونه العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فمن سبح الله ليلا طويلا لم يكن ذلك اليوم ثقيلا عليه bal kana akhafu syai' alaih bal kana akhaffa bal kana akhaffa syai'in alaih dan Allah telah menyebutkan isyarat hal ini dalam firman-Nya isyarat hal ini maksudnya apa ah, orang itu akan berdiri pada mahsyar ya lama tidaknya sesuai dengan berdirinya ketika salat kata beliau Allah berfirman inna nahnu nazzalna alaik nazzalna alaikal qur'an tanzilah Sungguh benar-benar kami yang telah menurunkan kepadamu Quran secara perlahan-lahan. Fasbir li hukmi rabbik, maka sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan pernah engkau patuhi siapapun daripada mereka yang menyuruhmu untuk berbuat dosa ataupun kekafiran. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Banyaklah kau berzikir, sebutlah nama Tuhanmu kala pagi maupun kala petang wa minal lail dan dari sebagian malam fasjud lahu maka sujudlah engkau kepadanya wasabbihu lailan tawila bertasbihlah pujilah dia pada malam-malam yang panjang subhanallah dan ini semuanya dengan latihan kita ulang-ulangi lagi dengan latihan mulai daripada yang sederhana satu rakaat sebelum subuh laun tambah tiga tambah lima tambah tujuh bacaan pendek-pendek kemudian bertambah bacaan yang panjang-panjang sampai kita merasakan nikmatnya salat malam. Ya, sehingga tak terasa malam itu berjalan. Kita dalam tenggelam dalam kenikmatan salat malam. Ini dirasakan orang-orang yang telah sampai kepada ya derajat ihsan, al Kalaupun kita di awal-awal payah bangun malam paksakan saja Kalaupun ngantuk-ngantuk berat, paksakan saja. Satu rakaat, satu rakaat lah tidur setelah itu. Pokoknya kalau antum bangun malam, wudhu salat. Bisa dapat tiga, tiga. Tak dapat tiga, satu. Baru tidur lagi. Ya. Upayakan. Jangan tinggalkan. Lambat laun Allah akan beri taufik. Karena segala sesuatu amal itu dimulai daripada hal yang sederhana lambat laun akan menjadi banyak. Sebagaimana ilmu. Sedikit-sedikit. Sama dengan baca Quran. Ya. Payah baca banyak-banyak. Baca yang sedikit-sedikit. Istiqomahlah. Tak bisa siang hari baca Quran. Malam hari. Ketika Qiyamul Lail. Tak banyak hafalan. Pegang musab baca Quran. Satu lembar. Tak sanggup setengah lembar. Dirutinkan. Ya. Jadi kata Allah wa minal lail dan dari sebagian malam fasjud lahu sujudlah untuknya wasabbihu bertasbihlah memujinya lailan tawilah malam-malam yang panjang. Kata Allah tentang mereka tatajafa junubuhum anil madaji. Punggung mereka jauh daripada ranjang. Yad'un rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka merintih berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa harap dan cemas. Makna jauh ranjang dari mereka. Ya, mereka tinggalkan ranjang qiyamul lail. Dan dia adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu da'bus salihin. Ya. Dan Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ya. Ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan qiyamul lail, wa minal laili ya fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah engkau ya sebagai tambahan bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu kelak di padang mahsyar di hari kiamat dan memberikan bagimu kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi di dunia dan kedudukan tinggi di akhirat erat kaitannya dengan salat malam. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka manusia kebanyakan manusia yuhibbunal ajilah. Mereka menyenangi sesuatu yang kes, menyenangi dunia yang fana yang segera. Yang balasannya nampak di mata. Ya, kalau anda kata namanya uang, Dikatakan di malam nanti jam 3 di sini sambil Najah. Setiap yang datang akan dibagi 10 juta satu orang. Kira-kira ada yang gak datang atau <laughs> ada nggak yang nggak datang nanti malam? Datang, kenapa ada iming-iming uang? Jelas, itulah namanya al-ajilah. Besok pagi siapa yang sholat jemaah di Sabilun Najah akan diberikan cash setiap orang satu juta, satu juta aja. Tak muat masjid Sabilun Najah. Inilah namanya al-ajilah. Dan manusia menyenangi al-ajil sesuatu yang tampak, yang kes. Kata Allah, "Inna haula yuhibbunal ajilah." Memang mereka mencintai sesuatu yang kes. Maksudnya mencintai dunia yang tampak, yang segera. Yang orang dijodoh sana. Ya, hamba-hamba Allah bertasbih pada malam-malam yang panjang, mereka berjual beli pada malam-malam yang panjang. Ya. Nanti dikumandangkan azan subuh pun tetap berjual beli, tak peduli dengan azan subuh. Inilah mereka yang dikatakan Allah yuhibbunal ajilah. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia yang segera ini. Ya. Padahal tak lama hidupnya. Untuk jadi orang kaya itu payah, mudah muda langsung jadi orang kaya payah, berat. 17 tahun langsung jadi orang kaya berat. Paling-paling 40 tahun, 45, 50 baru jadi orang kaya. Kadang-kadang udah 50 pun tak kaya-kaya. Kalau orang 50 tahun udah kaya, kaya raya. Berapa lama mau dirasakannya kayaannya? Umur udah 50, 60 udah dekat yang kubur, 63, 70 kata Nabi A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60, 70. Berapa lama dia rasakan nikmatnya kekayaan? Itulah namanya al-ajilah, dunia. Kata Allah, "Inna haula al ajila wa yadharuna wara'ahum." Mereka rela meninggalkan apa yang di belakang mereka, hari kiamat, padang masyar, huru-hara yang ada padanya. Yauman takila. hari yang begitu berat. Itu hari berbangkit berat. Berat ringannya tergantung amal orang di dunia. <clears throat> yang berdirinya lama ketika sholat khusyuk nikmat, dia nikmati sholat malam, hari kan kelak akan berdiri di padang mahsyar yang enggan qiyamul lail, yang bermalas-malasan salat, malas-malasan jemaah, maka beratlah kelak dia akan berdiri di padang mahsyar. Faman sabbaha lailan tawilan lam yakun dzalikal yaum thaqilan alaih. Barang siapa yang di dunia bertasbih malam-malam yang panjang, maka tidaklah berat baginya kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Balkana akhaffa syai'in alaih, bahkan begitu ringan baginya. Berapa lama kita di padang mahsyar diberhentikan Allah SWT diberdirikan? Berapa lama? 50 ribu tahun. Tapi ringan bagi orang-orang yang Allah berikan bagi mereka kemudahan. Berat bagi orang-orang yang Allah SWT ya uji mereka dengan dosa-dosa mereka. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa minha anna Nikola mizanihi hunaka بحسب تحمل استقال الحق في هذه الدار لا بحسب مجرد كثرة الأعمال وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل وبذله وبذله إذا سئل وأخذه إذا وأخذه وأخذه إذا بذل كما قال الصديق رضي الله عنه الصديق كما قال الصديق رضي الله عنه في وصية للعمر واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ولو حق بالنهار لا يقبله بالليل واعلم أنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم في دار الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الحق يوضع يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين man khaffat mawazinuhu bittiba'ihim al-batil fi dari dunya wa khaffathu alaihim wa huqqa li mizanin yudha'u fihi al-batilu an yakuna khafifan. Ya, ini lagi contoh lainnya. Minha diantaranya anna thiqal mizani hunak bihasabi tahammuli thiqal haqq fi hadid dar. Bahwasanya akan menjadi berat timbangan kebaikan seseorang kelak di negeri akhirat bergantung dengan ya beratnya kebenaran yang tetap dia pikul di dunia ini. Kebenaran itu berat. Untuk berkata benar berat, berbuat benar buat, berbuat benar berat. Sebaliknya berdusta gampang. Berbuat buruk itu gampang. Sesungguhnya kata beliau thiqal mizani hunak akan menjadi berat timbangannya di sana di negeri akhirat. Bihasabi tahammul thiqal kolhak bergantung dengan kuatnya dia menahan beban kebenaran dengan segala macam risikonya fi tidak di dunia ini. La bi hasabi di kathratil amal. Bukan sekedar banyakan dengan bukan sekedar karena banyaknya amalan. Bukan karena banyak amal, tapi karena dia mampu bertahan memikul beban kebenaran yang begitu berat. Ya, istiqamah di atas kebenaran berkata-kata yang benar, berbuat yang benar itu berat. Tapi dia mampu memikulnya dengan segala macam resikonya. Ya. Ini yang akan membuat berat timbangan kebaikannya di hari kiamat, bukan dengan landasan banyak amal. Bukan karena banyak amal. Wa inna ma yathqulul mizanu bittiba'il haqq wa sabri 'alaihi. Timbangan itu akan menjadi berat ketika seseorang mampu mengikuti kebenaran dan sabar di atas kebenaran. Ini yang membuat pertimbangan. Wa da'su'ila. Timbangan akan menjadi berat ketika seorang mudah untuk memberitahukan, menyebarkan kebenaran ketika ditanya. Dia tahu kebenaran karena dia punya ilmu, kemudian dia sebarkan kepada manusia. Dia tanya, ditanya, dia akan jawab. Kata beliau rahimahullah tabaraka taala, wa akhdhihi idza budhila wa badluhu idza suila dia akan mudah memberikan jawaban terhadap kebenaran ketika ditanya ya wa akhdhihi idza budhil dan dia akan mengambil kebenaran ketika diberikan kepadanya sebagaimana Abu Bakar Siddiq pernah berpesan kepada Umar dalam wasiatnya tatkala dia mengangkat Umar sebagai penggantinya sebagai khalifah Wa'lam anna lillahi haqqan bil-laili la yaqbaluhu bin-nahar. Ketahuilah Umar. Sesungguhnya ada hak-hak Allah yang wajib ditunaikan di malam hari yang tidak dia terima ketika dikerjakan di siang hari. Salat Isya itu hak Allah yang wajib dikerjakan di malam hari. Tak diterima ketika siang hari, salat Maghrib pun demikian. Ya, walahu haqqun bin nahari la yaqbahu la yaqbaluhu bil lail dan dia Allah Jalla wa juga punya hal-hal yang menjadi haknya untuk dikerjakan ya di siang hari dia tidak akan terima jika diakhirkan di malam hari jadi tak tunda-tunda kebaikan tak tunda-tunda amal saleh segera kerjakan jangan ditunda-tunda kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar Ya, idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau telah tiba waktu sore, jangan kau tunggu pagi. Nanti pagi ajalah. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau engkau telah berada di pagi hari, jangan kau tunda-tunda pekerjaanmu. Jangan tunda sampai nanti datang sore. Segerakan Wa'alam annahu innama thakulat mawazinu man thakulat mawazinuhu bittiba'im al-haq kata Bakar sesungguhnya ketahuilah akan menjadi berat timbangan orang-orang yang berat timbangannya di hari kiamat karena mereka mengikuti kebenaran mengikuti kebenaran itu berat dalam beribadah kita mengikuti kebenaran itu karena berat kita dapati orang-orang sekeliling kita menyelisihi ini berat tak berzikir teriak-teriak, tak berzikir berjamaah, tak ikut tahlilan, tak ikut yasinan, tak ikut ini, tak ikut peringatan ini, berat. Dicemooh, dicela. Ya. Karena itulah berat ini Terkala kita mampu sabar memikulnya akan beratlah timbangan kita di hari kiamat, timbangan kebaikan kita. Wa thaqula dzalika 'alaihim fi dari dunya hal-hal yang begitu berat bagi mereka di dunia tapi mereka tetap tahankan pertahankan wa huqqa limizanin yudha'u fil haqq an yakuna thaqilan timbangan yang diletakkan padanya kebenaran pasti akan menjadi berat apalagi kebenaran tauhid kalimat la ilaha illallah kalimat yang paling berat membuat berat timbangan kata Rasulullah kata Allah Jalla wa ala kursinya kepada Musa ya Musa sekiranya tujuh, langit, tujuh lapis langit dan bumi diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan lainnya niscaya akan beratlah sisi yang terdapat padanya la ilaha illallah berat wa ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu bittiba'ihim al-batil sesungguhnya akan ringan timbangan orang-orang yang ringan timbangannya di hari kiamat karena mereka mengikuti kebatilan fidari dunia. Ya, di dunia ini mereka mengikuti kebatilan wa khafat alaihim. Mereka merasa ringan untuk mengerjakan kebatilan, remeh, gampang. Sementara orang-orang yang di atas berat mengerjakan kebatilan, dia tah dirinya. Tak mau. Wa huqqa limizanin yudu'u fihi al-batilu an yakuna khafifan. Maka layaklah timbangan jika diletakkan padanya kebatilan akan menjadi ringan. Di hari kiamat orang-orang masuk surga adalah orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu huwa fi 'ishatin radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka dalam kenikmatan surga. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya neraka hawiyah. Nah, أحسن الله إليكم ومنها أن ورود الناس الحوض والشرب الحوض الحوض وشربهم منه يوم العطس الأكبر بحسب ورودهم سنة, سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها فمن وردها في هذا الدار وشرب في هذه في هذه الدار في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه wasyariba minhu wa tadalla hasbuka di antara hal lainnya kata beliau an-nurudun nasil haud bagaimana kalau di hari kiamat orang-orang akan mereguk daripada telaga milik Nabi di padang mahsyar di, di, di padang mahsyar itu ada telaga milik Nabi kita sallallahu dan milik setiap Nabi ada telaga masing-masing khusus tapi telaga Nabi kita yang paling besar ya gayungnya yang paling banyak yang paling luas. Bagaimana kelak kita akan mereguk telaga tersebut? Subhanallah. Ya. Anna wurudan nasil hauda wa syurbahu minhu yawmal athshil akbar. Sesungguhnya kelak orang akan mereguk daripada telaga milik Rasulullah SAW. Meminum daripadanya. Pada hari yang begitu dahsyat rasa haus. Di padang mahsyar yang begitu panas bihasabi wurudihim sunnah Rasulullah sesuai dengan bagaimana mereka mereguk sunnah Rasulullah SAW di dunia ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dunia ini wasyurbihim minha berapa banyak mereka serap daripada sunnah Rasulullah mereka reguk mereka minum daripada ajaran Nabi SAW pagi dan petang mereka belajar mereka amalkan sunnah Nabi semakin banyak mereka belajar sunnah Nabi semakin banyak mereka mengamalkan sunnah Nabi maka semakin banyak dia akan merebut daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman waradaha fi hadid dar wa shariba minha wa tadalla barang siapa yang di dunia ini dia mendatangi sunnah Nabi SAW mereguk daripada keindahan telaga sunnah Rasulullah SAW dia mengenyangkan melepaskan dahaganya daripada sunnah Rasulullah SAW ya kata beliau haudahu wa syariba maka kelak begitu pula lah di hari akhirat dia akan dengan leluasa meregut telaga milik Rasulullah dan dengan leluasa dia akan benar-benar memuaskan menghilangkan dahaganya dengan minum sebanyak-banyaknya daripada telaga Rasulullah sebanyak apa antusias kita mencari sunnah Rasulullah, mengamalkannya, mendakwakannya, bersama di atasnya, seperti itu pula lah kita merebut telaga Al-Haud nanti, telaga Rasulullah SAW. Subhanallah. takkan sama derajat para ulama dalam merebut telaga Rasulullah SAW sesuai dengan bagaimana mereka ya dekat jauhnya mereka kepada sunnah Rasulullah saw. Ya demikian juga manusia. Nah. وله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به وحوض في الآخرة فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم شاربون من حوضه يوم القيامة فشارب ومحروم حسبك Maka telaga Nabi itu ada dua. Haudun fid الدنيا telaga sunnahnya di dunia ini. Yang sedang kita ragu pada malam hari ini, pada malam-malam sebelumnya, pada pagi hari, kita berusaha tak bosan tiap hari meregu sunnah Rasulullah SAW. Itu telaganya di dunia ini. Ya, yang kedua adalah telaganya kelak di padang masyar. Wa fil akhirah Fasharibuna min hadzal haudhi fid dunya hum syaribuna min haudhi yaumil qiyamah. Yang mereguk telaga sunnahnya di dunia ini dialah akan mereguk telaga Rasulullah ketika dia padang mahsyar. Fasharibuna min hadzal haudhi fid dunya hum syaribuna min haudhi yaumil qiyamah. fasharibun wa mahrum. Maka kelak manusia terbagi dua. Ada yang mereguk telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. Ada yang diharamkan mereguknya. Sebagaimana di dunia, sebagian orang mengharamkan dirinya meregut sunnah Rasulullah SAW. Bahkan menjadi musuh-musuh bagi sunnah Rasulullah SAW. Penghalang manusia mengamalkan sunnah Rasulullah. Penghalang manusia untuk meregut sunnah Rasulullah. Allah akan haramkan kelak di hari kiamat meregut telaga Rasulullah SAW. Kajian sunnah ada dibubarkan ustadz-ustadz sunnah yang menyebarkan sunnah Rasulullah dicekal. Ya. Orang yang berusaha hidup dengan sunnah Rasulullah diejek, dicela, dicaci maki. Nanti rasakan hari kiamat. Tak dapat mereguk sunnah Rasulullah SAW. Di dunia tak mampu mereguk haud Rasulullah SAW. Di negeri akhirat. Fasyaribun wa mahrum maka manusia ada yang berhak meminum, ada yang diharamkan meminum telaga tersebut. Naam. Wa mustaqillun Dan ada yang mustaqillun mustaqthir. ada yang dia meminum sedikit. Sunnah Nabi SAW di dunia sedikit minum nanti di telaga Rasulullah. Wa mustakthir, ada yang begitu banyak mereguk sunnah Rasulullah SAW di dunia. Maka begitu pula lah akan banyak mereguk telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar. نعم والذين يذودونهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم واتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها يؤثرون ويؤثرون ويؤثرون عليها غيرها ya dan adapun orang-orang yang dihalangi malaikat-malaikat menghalangi mereka dari Telaga Rasulullah di hari kiamat mereka lah yang dahulu kala menghalangi diri mereka, menghalangi pengikut mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Mereka lah yang lebih mengedepankan segala sesuatu di atas sunnah Rasulullah, lebih mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan tradisi turun temurun. Ya, lebih mengedepankan perkataan ulama-ulama yang mereka ulamakan daripada perkataan Rasulullah SAW. Mereka lah yang kelak di hari kiamat terhalang daripada telaga Rasulullah. Karena mereka menghalangi diri mereka daripada sunnah. Kalau dibilang, ya akhi ini hadisnya ini, tak usah pakai-pakai hadis lah. Berikan saya logikamu. Ya, minta saya logika, saya tak perlu hadis. Tak masuk logika saya ini. Subhanallah. Tengoklah bagaimana. Ya. Di dunia maya dakwah kita, tuh lihat kadang-kadang kita lihat komentar tulisan-tulisan kita macam-macam yang disebutkan itu hadis, ayat, hadis, ayat kata ulama. Tapi komennya komentarnya macam-macam. Ya. Begitulah kira-kira manusia. Ini berikan hadis, dalil ayat. nah طمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ضمأ وأحر كبدا ya barang siapa yang kehausan dari sunnah Nabi SAW karena tak pernah meregu sunnah mempelajari dunia kehausanlah dia kering kerongkongannya daripada sunnah Rasulullah SAW tak pernah meregu sedikit pun daripada sunnah Rasulullah nanti di akhir akhirat dia yang paling haus ya yang paling terbakar jantungnya karena kepanasan tak bisa merengkuk daripada telaga Rasulullah. Naam. Wa inna rajula la yalqa rajula fa yaqul ya fulanun asharibta fa yaqul na'am wallah fa yaqul lakinni lakinnani lakinni wallah ma syaribtu wa atashahu. Wa atashahu. Ulangi. Wa wa'tasyahu. Wa atashahu Wa atashahu Wa atashahu Wa atashahu Wa atashahu At bukan atta. Wa atashahu Wa atashahu Ahsanta. Kata beliau, sesungguhnya akan ada di hari kiamat seseorang laki-laki berjumpa sahabatnya. Dan dia bertanya, ya fulan engkau sudah minum daripada telaga itu? Fayaqulu na'am Allah. Dia mengatakan, ya aku telah kenyang minum dari air telaga tersebut. Fayaqulu maka dia pun menjawab, lakinni wallahi masyaritu namun kesian aku belum mendapat meminum telaga tersebut. Wa atsha aduh alangkah hausnya aku rasakan. Ya, kalau bahasa Arabnya, aduh sakitnya kepalaku. Wa ra'sahu. Aduh, hausnya aku. Wa atsyahu Inilah nasib mereka. Dalam saat dikatakan fazid ayyuhadh dham'anu wal ward wal wardu mumkinu. Farid ayyuhadh dham'anu. Wahai orang yang dahaga silahkan datangi reguk daripada ayat tersebut. Ya, wal wal wardu mumkinu sebab sekarang masih mungkin engkau mereguk daripada telaga tersebut. Fa'ilam tarid fa'alam bi'anna kahaliku. Sekiranya tak kau regu daripada telaga sunnah tersebut, pastikan nanti engkau akan celaka. Wa'ilam yakun ridwanu yasqika syurbatan sayusqikaha idzan idz anta dham'anum maluka. Ya. Apabila kelak engkau tidak diberikan oleh malaikat ridwan minuman ya maka kelak hartamu pastikanlah bahwasanya hartamu yang kau sedekahkan itulah yang kelak ya, yang akan dapat membuat engkau lepas daripada dahagamu wa illam tarid fi hadhihi dari satusraf anhu yalqahu yalqaka sekiranya engkau tak pernah mereguk dalam alam dunia ini telaga Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnahnya maka engkau akan dipalingkan kelak pada hari engkau berjumpa dengannya akan diberikan kepadamu al-anuku ya yang kau minum adalah timah panas ini adalah balasannya nah satu paragraf lagi ya ومنها قسمة الأنوار في ظلمة دون جسر فإن العبد يعطى من نور هناك بحسب قوة نور إيمانه ويقينه wa ikhlasihi wa mutaba'atihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dari dunia. Ya. Wa minha di antaranya qismatul anwar fi dhulmati dunal Bagaimana kelak pembagian cahaya ketika masa yang gelap gulita di padang masyar sebelum orang-orang menyeberangi jembatan. Ingat, sebelum menyeberangi jembatan, jembatan as akan ada ya kegelapan begitu dahsyat di padang masyar. Gelap. Fa innal 'abda yu'ta minan nuri hunaka, nanti setiap hamba akan diberikan cahaya di sana bihasabi quwwati nuri imani wa yaqini sesuai dengan besar kecilnya tingkat imannya dan keyakinannya. Besar imannya, besar cahaya yang dia bawa. Kecil imannya, kecil cahaya yang dia bawa. Ya. Wa ikhlasihi wa mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam dunia Sesuai dengan tingkat keikhlasannya dan bagaimana tingkat ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu insyaallah minggu akan datang kita akan lanjutkan bitafiqin minallah tabaraka taala subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad